Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang ke 34 yang kemarin kita ambil pendek, mudah dihafal dan hampir semuanya itu pernah mendengarnya yaitu hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri rawahu Muslim mengenai tingkatan-tingkatan di dalam ingkar al-munkar tingkatan-tingkatan mengenai al-ingkar al-munkar, mengingkari suatu kemungkaran. Tafadhal antum bismillah. Yaqul Naam, tafadhal. Naam barakallahu fikum, tafadhal. Naam, barakallahu fikum tafaddal. Yeah. وذلك أضعف وهو أو آه، نعم تفضل

barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo, nah. بسم الله Naam. Eh, sebelah. Sebelah. Kadzalika. Roh. Ayo, naam. Ayo, bismillah. Adhaful Oh, na'am. Mencoba? Ah, ya, bismillah. Nah, ya Mana eh, na'am barakallahu fikum. Mencoba? Belum? Ala ba'as khair insyaallah. Naam, kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Hadis yang ke 35. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Ingat-ingat namanya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Kalau bisa tercatat tercatat ya. Naam barakallahu fikum Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi kunyahnya Abu Zakaria namanya Yahya bin Sharaf Yahya bin Sharaf na'am kita lihat al hadithul khamis wa thalathun hadith yang ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu kalau kira-kira enggak hafal atau belum hafal, catat ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم Hadis yang mulia ini barakallahu fiikum kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tahasadu, jangan kalian saling iri. Hasad haram hukumnya. Hasad itu adalah iri yang dikenal dengan tamanni zawal nikmah 'anil khair. Paham ya? Tamanni zawal nikmah 'anil khair. Berkeinginan, berangan-angan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya hasad, iri hukumnya haram. Jadi kalau kita melihat kenikmatan yang ada pada saudara kita, jangan antum berkeinginan agar nikmatnya hilang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Justru kita mendoakan semoga diberkahi nikmat tersebut dan semoga ana juga diberikan nikmat semisal dengan nikmat tersebut. Itu yang paling bagus. Tapi kalau iri haram hukumnya. Paham ya? Hasad itu iri, haram hukumnya. Naam. Kemudian yang berikutnya wala tanajasu dan jangan kalian saling menaikkan harga. Ini berkaitan masalah perdagangan jual beli, bisnis. Itu enggak boleh saling menaikkan harga tapi tujuannya bukan untuk membeli. Hanya untuk apa? Membikin orang lari dari jualannya. Biasanya kan namanya orang bisnis jual beli itu kan ada persaingan dalam dunia bisnis ya enggak? Si A jualan, si B juga jualan. Jangan di antara si A dan B ini saling menaikkan harga tujuannya bukan apa? Tujuannya bukan untuk saling membeli, tapi apa? Agar si pembeli itu lari dari jualannya. Paham ya? Itu nanti hukumnya adalah haram. Adapun kalau menaikkan harga mencari untung itu lain lagi urusannya karena jual beli yang sah. Paham ya? Tapi ini nanti saling menaikkan harga tujuannya apa? Agar pembeli lari. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada penjelasan lebih rinci lagi disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizallahu taala. Hukum asal najis itu maknanya adalah azdiyada fi thamanis sil'ah, yaitu menambahkan, melebihkan harga barang. Nah, barang kalau fikum dari harga barang taruhlah 50 dia lebihkan menjadi 70 biar orang itu lari nggak jadi beli gitu. Paham ya? Nah, jadi tujuannya dia menaikkan harga itu bukan bukan apa istilahnya, bukan dari untung, tapi agar orang itu melihat mahal akhirnya nggak jadi beli gitu loh. Paham ya? Itu nanti kan biasanya persaingan antara pedagang satu dengan yang lainnya gitu loh. Itu nanti dilarang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti. Berikutnya wala tabaghadu dan jangan saling kalian saling benci membenci. Kenapa? Karena yang namanya kebencian tentunya lawan daripada kecintaan. Ini termasuk menyelisihi na'am barakallahu fikum na'am syariat daripada syariat Al-Qur'an was sunnah, saling membenci, saling menjauhi atau yang semisalnya terutama sesama kaum muslimin karena tabarrud, itu tabaghadu itu saling yang namanya saling itu biasanya dua orang atau lebih kalau sendirian kan nggak mungkin eh? dia sendiri saling membenci dengan dirinya sendiri kan orang tepat kalau yang namanya saling membenci saling hasad saling iri saling menaikkan harga itu biasanya dua orang atau lebih nah barakallahu fiikum wala tadabaru dan jangan kalian saling membelakangi bertemu belakangi. eh? Tidak salaman gak mau. Assalamualaikum malah merenggut wajahnya misalkan. Kurang tepat seperti itu ya. Kita lihat. Berikutnya, walanya yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dan jangan setelah sebagian kalian dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya. Paham ya? Maksudnya taruhlah si A penjual, si B juga penjual. Kalau ada transaksi dengan si A, belum clear selesai transaksinya, jangan si B langsung ngerobot. Paham ya? Si A ngomong ini harganya berapa ini? Ya, si C mau beli kepada si A. Si A ini harganya berapa sandal egernya ini katanya. Kata si A ini harganya 50 ribu karena KW. Paham ya? Jadi 50 ribu. Akhirnya si B ngerobot. Punya aku lebih murah ini. Punya aku cuma 40, dapat ini. Soalnya bukan ori tapi KW katanya. Nah, akhirnya si T pindah ke mana? Ke B. Ini namanya apa? Namanya menjual barang jualan saudaranya itu maksudnya. Itu dilarang. Paham ya? Haram. Jadi biarkan transaksi si A dengan si T selesai. Kalau sudah selesai nggak jadi beli, boleh si B itu menawarkan barangnya. Adapun kalau transaksi dengan si A dengan si C belum selesai, si B nggak boleh nyerobot istilahnya. Paham ya? Enggak boleh langsung masuk dalam transaksi jual beli yang pertama tadi. Paham maksudnya? Itu makna larangan menjual jualan saudaranya. Paham maksudnya? Itu maksudnya. Maksud yang disebutkan dalam hadis ini, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya. Nah, atau jualan sebagian saudaranya. Maksudnya tadi itu contohnya. Jadi kalau misalkan transaksi pertama belum selesai, belum clear, jangan penjual yang lain mengadakan transaksi dengan apa? pembeli tadi. Sampai clear dulu, jadi beli atau tidak dengan si A. Kalau jadi ya udah selesai. Kalau nggak jadi barulah si B nawarkan, punya aku lebih murah. Kalau Bapak mau beli silahkan tafadhol, cuma 40 ribu misalkan. Berarti kan udah selesai. Tapi kalau si A masih transaksi tawar menawar, masa KW 50 ribu. Lah kalau mau beli tafadhol silakan, nggak mau beli silakan pulang misalkan. Nah, barulah nanti setelah itu si C ternyata apa meninggalkan kalau gitu nggak jadilah. Nah, selesai berarti ya. Barulah si B boleh transaksi. Sini ada Pak punya aku lebih murah Pak, 40.000. Nah, tak diskon eh, 5.000, ya 35.000 aja namanya. Soalnya nggak asli KW kan istilahnya. Akhirnya apa? Selesailah ya, transaksi jual beli. Paham maksudnya ya larangan ini ya? Nah, ini berlaku bukan hanya menjual barang saudaranya tapi membeli. Nah, atas belian saudaranya. Eh, membeli atas apa barang yang dibeli saudaranya. Itu juga masuk dalam kategori larangan juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, ada si penjual. Nah, ini aku mau jual kambing ini. Akhirnya si pembelinya ngomong, pembelinya ngomong, "Tak beli sini berapa kambingnya?" Ya, kambingnya ini karena eh, PE, peranakan etawa, Paham ya? Jadi harganya 2 juta aja lah. Akhirnya pembeli hatunya langsung nyerobot dia. Wah, oh, ini anak berani 3 juta ini. Berani 3 juta ini. Akhirnya apa? Si penjual tadi langsung apa? Pindah ke yang yang apa? Yang mahal tadi. Oh, yang yang berani nawar mahal. Ini namanya membeli nah barakallahu fikum pembelian saudaranya. Paham ya? Maksudnya itu hukumnya juga haram sebagaimana menjual nah barakallahu fikum jualan saudaranya atau menjual atas jualan saudaranya juga haram Kemudian membeli atas nah barakallahu fik pembelian saudaranya juga haram. Paham itu ya? Dibolak-balik juga haram dua-duanya. Jadi biarkan transaksi itu selesai dulu. Jadi beli atau tidak itu sudah jelas, barulah pihak kedua mengadakan transaksi. Paham maksud ini ya? Karena ini biasanya masuk dalam dunia bisnis. Nah, persaingan dagang. Ya enggak seperti ini kan biasanya. Anak berani 3 juta ini. Akhirnya milih yang harganya mahal. Ya? pembeli yang pertama kecewa. Wah, tadi sudah mau takfar 2 juta malah ada yang lebih tinggi. Kecewa kan? Ya, biar selesaikan dulu. Kalau penjualnya nggak mau dua juta, baru dia pindah ke yang nawar, yang nawarkan apa yang mau beli tiga juta. nggak masalah gitu Tapi kalau langsung nyerobot tadi hukumnya haram. Nah. Ikhwani fi din azza wa nanti akan dirinci lagi lebih apa panjang lebar. Wa kunu ibadallah ikhwana dan menjadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan di sini, persaudaraan yang dibangun di atas apa? Al-Islam. Nah, secara umum dan persaudaraan yang dibangun di atas as-sunnah secara khusus. Paham ya? Karena persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin umum, ya enggak? Saudara mereka saudara kita atau bukan mereka kaum muslimin? Saudara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin kan itu. Nah, barakallahu fikum. Secara khusus Islam as-sunnah. Ya enggak? Mengenal Islam sekaligus apa? Mengenal as-sunnah. Itu secara khusus, persaudaraan secara khusus. Sampai-sampai nanti disebutkan terkadang persaudaraan yang dibangun di atas Islam as-sunnah itu lebih dekat keadaannya dibanding persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Paham ya? Taruhlah kita punya saudara, saudara kita non muslim lah taruhlah, atau saudara kita hizbi misalkan, atau saudara kita ini nah barakallahu bukan ahlu sunnah. Saudara, senasab, saudara istilahnya ya. Tapi hubungannya bagaimana kira-kira? Jauh. Ya enggak? Berbeda dengan saudara kita yang se-Islam dan Se-Islam dan sesunnah misalkan ya. Se-Islam sama-sama kenal sunnah, kemudian apa semanhaj misalkan. Walaupun kelihatannya bukan senasab, jaraknya dekat, seakan-akan saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Mahum insyaallah ya. Itu maksudnya na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa kita lihat di sini kata beliau Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, maka enggak boleh mentoliminya. Walayak yakhdhuluhu, tidak boleh apa? menghinakannya. Walayak dibuhu, tidak boleh mendustakannya. Walayak yahqiruhu, tidak boleh meremehkannya. Yang enggak tahu artinya diartikannya la yadlimuhu, tidak boleh mentoliminya. Walayak yakhdhuluhu, tidak boleh menghinanya. Wala yakdibuhu tidak boleh mendustakannya wala yahqiruhu. Tidak boleh apa? Tidak boleh meremehkannya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Meremehkan saudaranya enggak boleh. Nah, bahkan Rasulullah sampai menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man la yarham saghirana wa la ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil dan yang kecil tidak mengetahui hak-hak orang yang besar, maka bukan termasuk bagian dari kami Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Yang besar menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati yang besar. Paham ya? Tidak meremehkan, eh? kemudian tidak menghina, tapi menghormati. Menghormati dalam artian kalau nah barakallahu fikum nasihat yang disampaikan oleh orang besar tersebut adalah nasihat yang baik, yang bagus, maka yang kecil menghormati dengan cara apa? Mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Kalau nasihatnya bagus. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum ya na'am. Kemudian cara menyayangi yang kecil maksudnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Naam. Cara menyayangi yang kecil adalah ketika saudara kita yang mungkin usianya lebih kecil atau usianya lebih muda, nah ketika keliru kita menasihatinya. Ini khata ya akhi, ini keliru ya akhi, yang benar seperti ini. Seperti itu. Naam, saling menyayangi. Kemudian apa kata beliau? tidak boleh mendaliminya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salat marrat. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan kepada dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini Ketakwaan itu di sini. Maksudnya ketakwaan itu ada di dalam hati. Itulah sumber kemuliaan dunia dan akhirat. Timbangan barometer seorang hamba di hadapan Allah Taala adalah ketakwaan. Bukan yang lainnya. Nasab enggak berpengaruh. Paham ya? Nah, kemudian warna darah enggak pengaruh. Mau darah berwarna merah, berwarna putih, berwarna biru pun enggak ada pengaruh sama sekali. Ketakwaan yang jadikan patokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa bukan orang yang paling banyak hartanya bukan bukan orang yang keturunan bangsawan bukan juga bukan orang yang keturunan mata biru bukan juga bukan keturunan orang yang berdarah merah bukan juga paham ya nah tapi apa karena ketakwaan barakallahu fikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Walibatut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Karena seorang hamba dengan ketakwaan tersebut tentunya apa? Dia akan berhati-hati. Apa sih ketakwaan? Coba kita lewati makna at-taqwa. Coba sebutkan makna at-taqwa. Naam ahsan. At-taqwa maknanya diantaranya karena para ulama naam berbeda-beda ketika mendefinisikan takwa. Maknanya diantaranya adalah apa? An yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabilah wiqayatan fi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu definisi takwa. Jadi ketakwaan itu adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan azab Allah benteng. Dia membuat benteng menjadikan pemisah dengan benteng tadi itu. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wasdina nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala itu makna daripada ketakwaan. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketakwaan itu adalah perkara yang sangat-sangat mulia Naam barakallahu fikum sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam al quran Al Karim ketakwaan pertama sumber rezeki. Paham ya? Naam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan apa? berikan bagi dia jalan keluar dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Modalnya bertakwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang berikutnya ketakwaan adalah apa? Sumber dipermudah semua urusannya. Orang kalau kesulitan, langsung dia ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sulit keadaannya, sehingga sulit suasananya. Langsung bertakwa kepada Allah taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan Bagi dia semua urusannya itu mudah Semuanya sudah Nah barakallahu fikum na'am Ikhwan fi din azan wasakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya ketakwaan itu adalah perbekalan yang sangat besar seorang hamba ketika kelak di akhirat barakallahu fikum itu kalau tidak memiliki bekal ketakwaan maka sangat berbahaya keadaannya oleh karena itu Allah telah menyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan carilah bekal kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Na'am barakallahu fikum. Jadi ini perhatikan baik-baik sampai-sampai Rasulullah mengatakan At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu yang di sini menunjukkan sampai tiga kali beliau ke arah dadanya. Naam. Bihasbi imri'in minasyarr. Cukuplah suatu kejahatan atau kejelekan bagi seseorang an yakira akhahul muslim yang dia itu meremehkan, merendahkan saudaranya yang apa? Yang muslim. Dinasihati remehkan, dinasihati malah apa? Bantah, nolak, bangkan. Karena yang menasihati lebih kecil daripada yang dinasihati. Ini keliru. hanya Meremehkan saudaranya muslim haram. Paham ya? Terutama dalam masalah apa? Dalam kebenaran. Al-haq jangan sampai diremehkan. Hatta walaupun yang menasihati anak kecil pun kalau itu al-haq wajib untuk terima. Wajib untuk di, diterima. Karena nanti apa? Kalau dia tidak menerimanya masuk dalam jaring-jaring kesombongan waliyadzubillah. Paham ya? Penghalang untuk masuk surga. Oleh Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah kibr." Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang berat, orang yang ada di dalam hatinya itu seketil daripada kesombongan. Bayangkan itu. Nah, kemudian Segenap para sahabat menyangka orang yang sombong itu yang bagaimana? Yang pakaiannya bagus, penampilannya rapi, sandalnya bagus. Mereka mengira seperti itu. Nam ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ini ada orang dia senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Orang bertajamul, berhias diri, tidak melampaui batasan syariat misalkan barakallahu fikum, pakaian yang bersih, yang rapi, enggak masalah. Itu bukan kesombongan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jubahnya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus, rapi. Itu bukan kesombongan. Apa kata Rasulullah kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas itu. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Jangan sampai ada di benak-benak kita, pada hati-hati kita, benih-benih kesombongan ini berbahaya sekali. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau yang nasihati anak kecil, wah meremehkan antum anak kecil baru kemarin sore aja kok sudah nasihati. Anak ini orang tua ada 40 tahun usianya. Paham ya? Nah, meremehkan akhirnya. Enggak boleh. Kalau kebenaran sami'na wa ta'na, walaupun anak kecil yang bawa. Coba bayangkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nah saat itu didatangkan nam di hadapan para masyayikh Ahlul Badr. Mengenai apa? Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Bayangkan, di antaranya ada di situ juga Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu orang-orang tua semuanya. Abdullah bin Abbas usianya masih muda, tapi karena kebenaran mereka sami'na wa ta'na. Bayangkan, mereka tidak memiliki ilmu yang memadai dalam masalah tafsir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmu ada, cuma tidak seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, didatangkan Abdullah bin Abbas untuk menafsirkan ayat tadi. Ini bagaimana menurut pendapat wahai? Na'am barakallahu fikum Abdullah bin Abbas. Dijawab, ayat tersebut berkaitan masalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka sami'na wa ta'ana. Walaupun yang menyampaikan usianya muda, bayangkan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya jangan ada di benak-benak kita atau di hati-hati kita jiwa-jiwa kesombongan. Benih-benih kesombongan jangan sampai ada. Berbahaya menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itulah kesombongan. Ingat ya, bukan orang yang penampilannya rapi, masya Allah, eh, sandalnya rapi, pakainya rapi, surbannya rapi. Itu bukan kesombongan. Kesombongan itu yang menolak kebenaran, meremehkan manusia. Paham ya? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jalla kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya. Rawahu Muslimun. Enggak boleh kita mengambil harta saudara kita dengan cara mencuri haram, membegal haram, merampok haram, mensopet haram, dengan cara-cara itu semua haram. Paham ya? Kemudian Damu darahnya enggak boleh kita alirkan. Darah kaum muslimin itu hukum asalnya maksumun. Darah mereka terjaga. Paham ya? Enggak boleh kita alirkan dengan apa? sesuka kita. Kita bunuh, eh? kemudian kita siksa, kemudian kita nah barakallahu fikum alirkan darahnya haram. Nah, kenapa haram? Karena hukum asal nah barakallahu fikum muslim antara muslim yang lainnya itu tidak boleh sama sekali untuk dialirkan darahnya kecuali disebabkan salah satu tiga sebab. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihdas salas. Sudah kita lewati hadisnya ya. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu tiga perkara. Salah satu tiga perkara. Kalau ada salah satu tiga perkara tersebut, darahnya seorang muslim halal untuk dialirkan. Pertama apa pertama? Nah, apa? Apa istilahnya? Diapakan? Rajam. Hukum rajam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. As-sayyibuz zani yang pertama, yaitu seorang lelaki maupun wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Itu darahnya halal untuk apa? Dirajam maksudnya. Tapi yang melakukan siapa? Bukan rakyat sipil seperti kita. Yang melakukan adalah pemerintah. Eh, pemimpin pusat sana yang mereka memiliki apa kekuasaan. Kalau kita kita punya kekuatan apa? Kita rakyat sipil istilahnya, ya enggak? Rakyat sipil. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu seorang wanita atau lelaki sudah menikah kemudian berzina. Rajam, paham ya? Dilemparin batu sampai meninggal dunia, darahnya mengalir enggak? Halal, karena sebabnya itu tadi. Yang kedua, kisas an-nafsu bin nafsi, kisas kisas pembunuhan dibalas dengan apa? Dibunuh. Itu juga apa? dihalalkan darahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga murtad. Paham ya? At-tariqul dinihi al-mufariqul jamaah. Orang yang murtad yang meninggalkan jamaatul muslimin sudah menjadi orang kafir. Itu juga halal untuk ditumpahkan darahnya secara apa? Dalil yang umum. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Paham ya? Ini semuanya mewenang seperti ini bukan kepada rakyat sipil, tapi kepada pemimpin, pemerintah ulatul umur, nasrullah an yahdiyahum. Semoga Allah telah memberikan hidayah kepada kepada mereka semuanya. Naam. Wa illa kalau ditegakkan hukum syariat Al-Qur'an Sunnah seperti itu. Ketika mencuri potong tangannya. Paham ya? Ketika berzina yang berzina itu orang sudah menikah, lelaki maupun wanita rajam. Tapi kalau masih bujangan atau gadis, eh, disambut seratus kali, diasingkan selama setahun kan itu. Naam. Kemudian hukum asalnya ketika nah, ada pembunuhan kisas, ada kisas, ada denda, ada pemaafan. Paham ya itu? Cuman hukum globalnya nah barakallahu fikum kalau kisas itu berarti nyawa dibalas nyawa itu istilahnya. Nah, kemudian yang berikutnya murtad dibunuh kalau murtad. Paham ya? Dibunuh hukumannya. Itu semuanya tentunya apa? Kembali kepada ulatul umur, yaitu kepada pemimpin, pemerintah. Adapun kita rakyat sipil hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, "Hada haditsun jami'un lil akhlaq allati takunu bainal muslimin." Ini adalah hadis yang mencakup akhlak-akhlak yang ada di antara kaum muslimin. Karena agama Islam ini adalah agama yang apa tidak terlepas dari akhlak yang mulia termasuk sebab Allah taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa sebabnya antaranya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia innama bu'istu liutamima makarimal akhlak kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia akhlak yang mulia barakallahu fikum jadi kalau kita berdakwah jangan mengandalkan kekerasan Paham ya? Tapi andalkan akhlak yang mulia sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Kekerasan, ha? Eh, kriminalitas, kriminalitas, kejahatan hindari. Paham ya? Antum di rumah tangga atau antum posisi di dalam rumah misalkan ada orang tua yang masih awam, jangan semua langsung dihancurkan semuanya. Paham ya? Lihat kondisinya, lihat situasinya, lihat keadaannya, melihat si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Enggak sembarangan. Wah, ini haram nih Pak, TV ini haram Pak, langsung antum ambil palu, pecah misalkan. Itu nanti akan terjadi keributan di situ. Paham ya? Pertempuran yang dahsyat nanti. Paham ya? Antara anak dengan orang tuanya, tapi dilihat. Nah, semampunya berdakwah, kita ingatkan haram. Suatu ketika semoga Allah taala membukakan hidayah. Nah, barakallahu fikum atau memberikan hidayah kepada orang tua tadi. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kalau lah seandainya misalkan ada gambar-gambar di dinding-dinding belum bisa disuruh meninggalkan ya paling Enam dibalik dulu, itu tuh nggak nampak. Lama-lama nanti lah fungsinya apa kalau dibalik itu juga nggak nampak. Bakar aja Pak, misalkan dibakar berikutnya. Gitu caranya. Dalam artian bertahap dalam berdakwah dengan akhlak yang mulia. Karena masyarakat awam yang jauh dari ilmu itu biasanya mereka memandang seseorang itu dari akhlaknya biasanya. Akhlaknya bagaimana, moralnya bagaimana. Wah ini sunni salafi tapi kok kalau lewat di depan masyarakat misalkan di Blombong misalkan. layer layer, misalkan. Wah, ini hati-hati ini. Itu nanti merusak nama Ahlus Sunnah, mencemarkan apa nama baik Ahlus Sunnah. Paham ya? Padahal yang melakukan itu adalah oknum-oknum per individu saja, nggak semuanya. Akhirnya dia memang, oh jangan-jangan Ahlus Sunnah semuanya kayak gitu. Nah, itu ya kan. Jangan-jangan Ahlus Sunnah semuanya kayak gitu. Padahal satu orang aja. Hati-hati seperti itu. Kalau punya motor ya, di dihaluskan suaranya atau seadanya. Paham ya? Yang jelas jangan dibelombong, dibesarkan lewat di depan masyarakat, mari Pak, layar misalkan, jangan. Oleh sebagian mungkin jangan sampai ada lah, karena anak pernah jumpai itu ada. Eh, ikhwah punya motor kenal potnya belombong gitu ya, itu kurang tepat sebenarnya. Walaupun tujuan dia gak mengganggu, tapi kan secara tidak langsung mengganggu suaranya itu loh ya. Nah, barakallahu fikum enam. Enggak di sini ya di luar Jawa sana. Nah, nah setelah dinasihati ya diubah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ikhwani fiddin azdan wasakumullah, kesimpulannya akhlak yang mulia itu sangat dibutuhkan terutama dalam berdakwah. Masyarakat yang awam melihat bagaimana dakwahnya ini. Nah, kalau tidak punya akhlak, tidak punya moral, lewat diam saja merengut bahkan wajahnya dipalingkan misalkan, ana yakin di situ nanti akan menimbulkan permusuhan. Paham ya? Tapi bagaimana? Hukum global mereka muslimun misalkan. Berarti saudara-saudara kita kaum muslimin. Salami, assalamualaikum. Lama-lama walaupun awal mulanya nggak paham, lama-lama paham. Antum belum salam pun udah salami duluan. Nah, lewat assalamualaikum. Ya enggak? Walaupun antum belum salam duluan, karena terbiasa tadi itu. Paham ya? Nah, walaupun ketika antum salam assalamualaikum, paling-paling mereka kan jawabnya pakai bahasa Jawa, monggo misalkan. Enggak masalah. Yang penting kita membiasakan untuk menyapa tadi itu, sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum tradisi yang tidak sampai berseberangan dengan syariat. Ikhwani fi din, azza wa jalla Berikutnya kata beliau sini, fa innal Islam jaa bil hasbi 'ala 'ala ta'akhi billah azza wa jalla. Dikarenakan agama Islam ini datang memberikan dorongan untuk saling bersaudara di jalan Allah taala ingat-ingat. Persaudaraan dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah, bukan dibangun di atas kekayaan dan harta. Kenapa? Kalau orang bersaudara, berteman karena hartanya, hartanya habis enggak bersaudara lagi. Paham ya? Orang cinta saudaranya karena gantengnya, ketika sudah tua enggak bersaudara lagi. Karena udah enggak ganteng lagi. Paham ya? Orang mencintai saudaranya, mencintai saudarinya karena mungkin parasnya yang cantik ketika sudah tua enggak cantik lagi, dia apa? Enggak senang lagi. Tapi cintailah saudara kita. Kita bersahabat di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena hartanya. Paham ya? Jangan seperti orang-orang yang nah kalau fikum mengistilahkan apa? Habis manis sepah dibuang. Paham ya? Ketika masih manis uangnya banyak deket-deket. Antum tadi dapat ya katanya. Paham ya? Ketika sudah enggak punya uang lah tinggal ditinggal misalkan kurang tepat barakallahu fiikum. na'am itu bukan apa bukan persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah tapi kalau persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas apa ketakwaan karena Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adun illal illal muttaqin. Nah, artinya apa? Persaudaraan yang dekat, yang erat, persahabatan. Itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa ketika bersaudara dibangun di atas apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah taala. Coba bayangkan. Dulu mungkin kita pernah punya teman orang awam. Sama-sama awam pernah ya istilahnya ya. Setelah kita mengenal Al-Qur'an sunnah, ngaji, mengenal Al-Qur'an dan Sunnah. Kira-kira apakah kita masih gabung lagi dengan mereka? Tidak. Mereka menjauh, kita pun juga menjauh karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhinya karena Allah. Paham ya? Karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah beda istilahnya jalurnya gitu istilahnya. Walaupun kita ketika lewat tetap masih menyapa, tapi untuk akrab seperti dulu sudah enggak bisa. Karena apa? Beda jalur. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa kata beliau di sini Wa an yakuna al-muslimuna kal jasadil wahid. Dan hendaknya kaum muslimin itu menjadi seperti satu jasad, satu jasad, satu badan. Itu kalau misalkan terlukai satu sedikit saja merasakan semua sakitnya. Itu seharusnya seperti itu. Nah, bagaikan apa barakallahu fikum sapu lidi. Sapu lidi, antum tahu sapu lidi enggak antum? Sapu lidi itu kalau antum pakai itu menyapu, kalau cuma lidinya satu enggak kuat dia. Tapi kalau digabungkan dari satu, akan semakin kuat sapu lidi tersebut. Ketika menyapu barang yang agak besar akan apa akan kuat dia ya untuk menyapunya menunjukkan bahwasanya kekuatan ketika apa bersatu dari itu na'am barakallahu fikum wa kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dha seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya walidzalika naha an kulli ma yukaddiru hadzal maqsud oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang setiap perkara yang bisa apa? Yang bisa merusak maksud dan tujuan ini. Wa man yuzilhu aw yunqisuhu min al-akhlaqis sayyi'ah. Dan setiap perkara yang bisa menghilangkan atau mengurangi akhlak atau barakallahu fikum, nam mengurangi e, mengurangi tujuan tersebut berupa akhlak-akhlak yang jelek. Jadi ini semuanya perlu kita perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah itulah persaudaraan yang hakiki bukan semata-mata dibangun di atas apa? nasab, keturunan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum bukan tapi dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah. Naam. Wa fi hadzal hadits yaqulu Rasul, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tahasadu. Jangan kalian iri. Iri ada dua. Iri ada dua. Iri yang tercela, iri yang terpuji. Hasad yang tercela, hasad yang terpuji. Hasad yang tertelah adalah tamanni zawalin nikmah 'anil ghair. Ingat-ingat lihat definisinya. Tamanni zawalin nikmah 'anil ghair. berangan-angan agar hilangnya kenikmatan dari orang lain. Si fulan tuh Masya Allah ya. Eh, kelihatannya hidupnya nikmat. Semoga eh, dalam waktu dekat ini segera hancur keluarganya misalkan. Intinya dia pengennya si fulan tuh nggak nikmat lagi. Pengen kenikmatan itu hilang. Iri, hasad itu. loh. Si fulan tuh baru kerja satu pekan udah dapat mobil ya. Semoga mobilnya hancur misalkan. Nah, iri. Jangan. Paham ya? Itu namanya hasad yang tercela. Hasad yang terpuji adalah apa? Dikenal dengan ghibtah. Dikenal dengan apa? Ghibtah. Ghibtah itu rasa iri yang terpuji. Namanya ghibtah. Eh, ghibtah. Paham ya? Ghibtah itu rasa iri yang yang terpuji. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa? Dia berkeinginan untuk menjadi seperti si tapi enggak ada keinginan agar kebaikan itu hilang dari si Contohnya, si fulan tuh Masya Allah ya, hafalannya banyak ya. Semoga anak juga bisa seperti si fulan. Paham ya? Kebaikan yang ada pada si fulan itu kita pengin gitu loh. Tapi enggak ada keinginan agar hilang kebaikan dari si fulan. Paham maksudnya ya? Nah, melihat si fulan Masya Allah, hafalan Al-Qur'annya Masya Allah. Anak pengen sekali seperti si fulan. Iri enggak seperti ini? Iri. Tapi iri yang diperbolehkan. Eh, sebutkan dalam hadis la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua hasad, dua keadaan. Hasad terhadap orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, paham ya? Karena apa? Karena dia pengen juga hafal Al-Qur'an sehingga bisa qiyamul lail dengan Al-Qur'an tersebut, paham ya? Kemudian hasad dengan orang yang berilmu. Karena dia pengen berilmu seperti si fulan agar bisa naam barakallahu fikum mendakwahkan ilmunya. Paham ya? Seperti itu. Nanti akan kita lewati hadisnya kalau tidak salah. Nah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kata beliau, "Li'an al-hasada huwa akbar ma yufarriqu bainal muslimin." Karena rasa iri. Ha? Rasa iri ini inilah yang apa? Penyebab yang paling besar ha? bercerai-berainya enam antara kaum muslimin ini. Paham ya? Jadi hasad ini adalah sebab yang paling besar membuat kaum muslimin bercerai-berai, membuat apa? berselisih Paham ya? Taruhlah sekarang antum atau kita, nah barakallahu fikum, punya saudara kita di luar Jawa misalkan. Mereka berdakwah Al-Qur'an Sunnah. Jangan iri. Kita justru senang ketika ada saudara-saudara kita yang berdakwah mendakwakan Al-Qur'an was sunnah. Karena apa? Karena enggak mungkin semua dakwah ini di, di apa ditanggung satu orang itu enggak mungkin, enggak kuat. Oleh karena itu apa? Ada saudara kita yang mungkin di sana menyebarkan Al-Qur'an Sunnah, ada ustaz kita di luar Jawa misalkan atau di Jawa mungkin banyak asatidah misalkan. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Manusia itu butuh yang namanya ta'awun, kerjasama. Enggak mungkin dia bisa menanggung semua dakwah sendirian. Berat. Berat barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai timbul yang namanya hasad iri jangan. pahamnya. Senang kita bersyukur. Alhamdulillah di sana ada si fulan yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau yang semisalnya. Nah, kita lihat. Fahuwa akhtarul afati al-istima'iyyah yang mana hasad ini merupakan apa? Merupakan penyakit masyarakat yang paling berbahaya. Hasad, iri. Paham ya? Iri yang mana ini? Iri yang tercela. Ingat-ingat. Tamanni zawal nikmah anil ghair. Tamanni zawalin nikmah 'anil khair, berkeinginan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu berbahaya sekali na'am barakallahu fikum lalu musta'an. Wal hasadu makna ini. Hasad itu maknanya adalah tamanni zawal nikmah 'anil mahsud. Sama yang Anda sebutkan tadi itu. Hasad itu maknanya adalah tamanni, yaitu berangan-angan agar hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasadi. Paham ya? Nah, berangan-angan agar apa? hilangnya kenikmatan yang ada pada orang yang dihasadi. Orang lain maksudnya kan sama dengan definisi yang disebutkan tadi. Cuman anak tadi menyebutkan dengan definisi yang lain. Anil khair lebih umum. Apa maksudnya ya? Nah, intinya apa? Intinya dia berkeinginan agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang gitu. Nah, Allah mustahil. Karena seringnya kalau orang awam atau orang yang jauh dari ilmu, kan iri yang seperti ini banyak sekali gitu loh. Melihat saudaranya, Masya Allah, kerjaannya lancar, kemudian gajinya pun Masya Allah. Kalau orang awam yang pandangannya jauh dari Al-Quran Sunnah, itu akan yang namanya irian seperti ini. Semoga sebulannya ini segera habis uangnya misalkan agar nam tidak bisa menikmati misalkan. Intinya berkeinginan agar sebulan itu apa? Kekeluargaannya, kehidupannya hancur. Allahumma musta'an. Itu berbahaya sekali. Oleh karena itu kalau Nah, barakallahu fiik menjumpai yang seperti ini segera beristighfar dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un arada ha antakun lahu aw antazula wa la takunu li ahadin. Baik orang tersebut yang iri menginginkan kenikmatan itu benar-benar untuk dirinya, pokoknya ana enggak ridho, enggak terima kalau ini si fulan yang menikmatinya. Ana enggak ridho kalau si fulan itu dapat nikmat terus, pengennya ana yang dapat nikmat. Jadi dia berkeinginan apa? Nikmat itu hilang gitu loh Nah, atau nah barakallahu fikum dia apa? Pengennya tuh nikmat itu hilang dari simpulan. Yang pertama tadi, dia iri sekali. Dia ingin kalau kenikmatan itu enggak ada pada simpulan, tapi adanya pada dia gitu loh. Paham ya? Yang kedua, dia berkeinginan agar kenikmatan benar-benar hilang dari simpulan. Pokoknya hilang. Bagaimana caranya simpulannya apa kenikmatannya hilang? Itu Allahul musta'an. Naam. Kita lihat ancamannya. Wal hasadu kama fil hadis. Hasad iri itu Ancamannya sebagaimana dalam hadis, iyyakum wal hasada. Ingat-ingat ini. Iyyakum wal hasada. Iyyakum ini adalah apa? Adalah sighah tahdir, bentuknya tahdir peringatan. Maknanya ihdaru. Eh, ihdaru, mana fi'il amr. Paham ya? Ihdaru wal hasada wawunya ini wawu ataf. Wawunya wawu apa? Wawu ataf. Dalam ilmu bahasa Arab wawunya wawu ataf. Yang mungkin sudah pernah belajar, al hasada maf'ul bih di situ. Al-hasadanya maf'ul bih. Takdirnya ihdaru wastanibu al-hasada. Ihdaru wastanibu al-hasada. Nah, berhati-hatilah kalian dan jauhilah al-hasad. Paham ya? Jadi hasad itu adalah maf'ulun bih. Nah, artinya berhati-hatilah kalian dan jauhilah al-hasad iri. Fa innal hasada, ini perhatikan baik-baik ini ancamannya Fa inal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba awil husba Allahu musta'an. Karena sesungguhnya hasad rasa iri itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang sudah dimiliki orang tersebut. Amalan kebaikan termakan oleh hasad. Sebagaimana api na barakallahu fikum memakan kayu bakar atau rerumputan yang kering. Paham ya? Kalau ada rumput yang kering kayu bakar, datang api, nah seperti itu. Paham ya? Nah, sebagaimana api membakar kayu-kayu yang sudah kering atau rumput-rumput yang sudah kering. Seperti itu. Maksudnya hasad itu berbahaya sekali. Paham ya? Bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Hindari yang namanya hasad barakallahu fikum. Kalau ada kebaikan pada saudara kita, alhamdulillah. Kita berharap agar mendapatkan kebaikan boleh, tapi jangan berharap kalau kebaikan itu hilang dari saudara kita. Apa ah, maksudnya ya? Seperti itu. Nah, namanya apa tadi? Ghibtah. Ghibtah itu dia berangan-angan agar mendapatkan kenikmatan seperti si fulan. Dalam keadaan tidak ingin kalau kenikmatan itu hilang dari si fulan. Apa ah, maksudnya ya? Itu ghibtah namanya. Namanya ghibtah, hasad yang terpuji. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya insyaallah dihafalkan itu hadisnya pendek, mudah dihafal, sering didengar juga. Hadis yang ke-35 itu hadis Abi Hurairah riwayat Muslim nah mengenai larangan hasad, larangan nah barakallahu fikum eh, untuk meremehkan saudaranya yang seislam atau yang semisalnya sudah kita lewati semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin